Pada saat tersebut yang hadir di majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat-sahabat beliau dari kalangan kaum muslimin. para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terpengaruh dengan nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tersentuh dan mereka merasa terharu, lalu berubahlah warna kehidupan mereka. Tapi sadarkah kita, wahai kaum muslimin? Ternyata yang hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sahabat beliau saja tapi terdapat pula yang hadir pada saat tersebut sebagian daripada kaum munafikin duduk di majlis Rasul di antara mereka adalah orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay ibn Salul Rasul munafiqin Pimpinan kaum munafik Ternyata ma'asyurah muslimin orang-orang munafik juga duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bedanya mereka tidak terpengaruh, mereka tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai nasihat tersebut ke hati mereka. Apalagi sampai merubah kehidupan mereka. Padahal yang menyampaikan nasihat tersebut adalah Rasulullah. Nasihat yang paling dalam, nasihat yang paling tajam, nasihat yang paling indah, nasihat yang paling menyentuh dalam sejarah hidup anak manusia. Itu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa? Kenapa ada sebagian manusia tidak tersentuh dengannya? Yaitu orang-orang munafikin tersebut tidak tersentuh dengan wasiat dan wasiat dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sementara di sisi yang lain, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma tersentuh, malah sampai merubah warna kehidupan mereka dari jahiliyah mereka berubah menjadi pejuang-pejuang sunnah. Dari orang yang memerangi Islam. Sampai menjadi orang-orang yang mengorbankan nyawanya demi Islam. Para sahabat terpengaruh. Tersentuh. Tapi kenapa orang-orang munafikin ini tidak tersentuh? Masyarakat muslim? Pelajaran buat kita. Apa sebabnya orang-orang munafik tidak tersentuh? Apa sebabnya Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak tersentuh. Apa sebabnya? Jawabnya satu. Karena orang-orang munafik tersebut tidak ikhlas di dalam menghadiri nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia. Kemunafikan mereka adalah musuh daripada keikhlasan. Ikhlas lawannya adalah nifak, kemunafikan. Dan ria bagian daripada kemunafikan. Ria adalah sifatnya orang-orang munafik. Dan kepalanya ria adalah nifak kemunafikan itu sendiri. Inilah sebab ma'asyiral muslimin kenapa ada sebagian manusia tidak tersentuh dengan nasihat yang disampaikan oleh sebaik-baiknya makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersentuh. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas. Maka pertajamlah keikhlasan kita wahai ma'asyiral muslimin makin dalamlah keikhlasan kita. Perbesarlah keikhlasan kita agar kita makin bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan hadis yang kita baca dan kita dengar. Makanya ma'asyur muslimin, makin besar keikhlasan seorang hamba di saat dia mendengarkan nasihat Al-Quran dan Sunnah, maka makin tersentuh hatinya dan makin berfaedah nasihat tersebut baginya. Makin kuat keikhlasan seorang hamba di saat dia mendengarkan Al-Quran dan Sunnah dibacakan, maka makin bermanfaat buat dirinya dan makin merubah kehidupannya. Saya tidak mengatakan di antara kita ada yang datang ke sini dengan tidak ikhlas. Insya Allah tidak. Semuanya ikhlas. Tapi yang saya katakan. bahwasanya keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada keikhlasan yang lemah. Ada keikhlasan yang sederhana. Ada keikhlasan yang kuat. Makanya tidak sama antara keikhlasan sahabat yang mulia Abu Bakar al siddiq dengan keikhlasan sahabat-sahabat lainnya. Tidaklah sama keikhlasannya para sahabat dengan keikhlasan zaman kita sekarang ini. Gak sama. Walaupun sama-sama ikhlas, tapi keikhlasan tersebut bertingkat-tingkat. Pertajam keikhlasan kita. Perkuat keikhlasan kita ma'asyurah muslimin. Rasakan makin dalam keikhlasan kita. Agar kita makin merasakan manfaat daripada Al-Quran dan Sunnah yang kita mendengarkannya. Jangankan Al-Quran dan Sunnah yang kita dengar. Kebesaran Allah yang kita lihat di kiri dan di kanan kita akan menjadi pengaruh yang besar buat kehidupan kita. Makanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang satu kalimat yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau satu kalimat yang dia dengar dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berubah, langsung berubah warna kehidupan mereka. Tapi sebagian daripada manusia telah mendengarkan Al-Quran sepanjang hayatnya, mendengarkan hadis sepanjang hayatnya, tapi dia tidak tersentuh sama sekali. Kenapa? Karena kurangnya keikhlasan. Makanya ma'asyur muslim, orang yang paling berbahagia, yang datang ke masjid ini di pagi hari ini. Orang yang paling beruntung, yang hadir pada saat ini di tempat ini kita semua. Orang yang paling beruntung di antara kita semua adalah orang yang paling ikhlas di antara kita. Orang yang paling beruntung di antara kita adalah orang yang paling ikhlas di antara kita. Makanya ma'asyurah muslimin, ikhlas, ikhlas. Ikhlas adalah jalan keselamatan. Ikhlas adalah tujuan daripada kehidupan. Baiklah ma'asyurah muslimin, sebelum kita lanjutkan, saya mohon untuk makin merapat ke depan memberikan tempat buat saudara-saudara kita yang datang. Makin merapatnya. menyampaikan. Dan mungkin berulang telah saya ingatkan mengenai orang-orang durjana yang rajin ke masjid dan berpakai peci mengenakan busana muslim penampilan penampilan orang-orang saleh tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang durjana banyak berbuat dosa kotor durjana lebih tepatnya siapakah mereka ma'asyiral muslimin mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan ketaatan ibadah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ria, mencari pujian manusia, senang dengan sanjungan manusia. Sering kita dalam kehidupan ini ma'asyiral muslimin melihat para penjudi begitu kotornya melihat para penzina begitu menjijikkannya, melihat para perampok begitu kejam dan sadisnya, kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang kotor, mereka adalah orang-orang yang bejat dan penuh durjana. Tapi kadang kita lupa. Kadang kita lupa bahwasanya kita sendiri mungkin lebih durjana daripada dia. Cuma kedurjanaan kita kenistaan kita telah dipolesi oleh peci yang kita pakai, oleh gamis yang kita kenakan, oleh jilbab besar yang kita kenakan. Kekejian kita yaitu kita beribadah kepada Allah dengan ria cinta pujian manusia. Mencuri dosa besar, berzina dosa besar, dan berbuat riak juga dosa besar. Juga dosa besar, tidak ada bedanya. Sama-sama dosa besar. Cuma mereka yang mencuri, yang berzina, yang merampok, yang melakukan dosa besar diketahui oleh manusia. Sementara pembuat riak pelaku riak tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Kecil hanya Allah. Padahal dia adalah orang yang paling kotor. Paling kotor. Kalaulah seandainya seorang penzina tersebut cuma melakukan perbuatan zina beberapa kali dalam sehari. Kalaulah seandainya seorang perampok tersebut melakukan perampokan cuma beberapa kali dalam sehari. Kalaulah seorang yang pencuri tersebut mencuri cuma beberapa kali dalam sehari. Sementara seorang yang berbuat riak melakukan riak berpuluh-puluh kali dalam sehari. Dalam bahkan dalam satu jam saja dia melakukan riak beberapa kali banyak. Mana yang lebih kotor? Mana yang lebih keji masyarakat muslimin? Bedanya pelaku kejahatan seperti pencurian tahu dia berdosa. Pelaku penzina dia tahu berdosa. Sementara pelaku riak dia malah bangga dengan apa yang telah dia lakukan. terpedaya oleh dirinya sendiri. Na'udzubillah. Sehingga nanti di saat dibangkitkan pada hari kiamat. Apa kata Allah? وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Tampaklah bagi mereka catatan amal yang mereka tidak pernah menduganya. Menduga diri mereka adalah orang soleh. Menduga salat yang mereka lakukan adalah amal soleh menduga datang ke masjid yang mereka lakukan adalah amal saleh. Ternyata begitu di akhirat dia melihat catatan-catatan hitam memenuhi catatan amalnya. semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan la yajtami'u fil qalb al-ikhlas wa hubbus sana. Tidak cinta, tidak berkumpul dalam satu hati cinta pujian dengan keikhlasan. Sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Man tazayyana lin-nas bima ya'lamu Allah minhu ghaira dhalik, syanahu Allah." Barang siapa yang berpenampilan buat manusia dengan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dia bukan seperti itu sebenarnya, maka Allah akan menghinakannya. Dia berpenampilan penampilan orang saleh padahal Allah tahu dia bukan orang saleh. Dia melakukan salat seperti salatnya orang khusyuk. Padahal Allah tahu hatinya jauh daripada kekhusyukan. Dia berlagak, berbicara seperti orang yang alim. Padahal dia bukan orang yang alim. Syanahullah. Allah akan buka. Allah akan hendakkan dia. Kata sahabat di muda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Makanya ma'asyur muslimin hati-hati dengan riak. Dosa besar yang selalu menghampiri kita beratus-ratus kali. Sanggup dihampiri oleh ria dalam satu hari. Hati-hati. Ria inilah yang telah menyebabkan sholatnya seorang hamba di masjid lebih baik daripada sholatnya di dalam kamar sendirian. Ria penyebabnya. Rialah penyebab bacaan seorang imam begitu merdu dan melantunnya di saat dia menjadi imam ketimbang di saat dia salat sendirian. saat dia menjadi imam bacaannya begitu indahnya. Berdirinya begitu lamanya, rukuknya begitu lamanya, tapi di saat dia salat sendirian begitu cepatnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya di saat dia menjadi imam di tengah khalayak manusia, di saat dia sholat sendirian tidak ada manusia yang melihatnya. Ria. ria Rialah ma'asyil muslimin. Yang menyebabkan manusia cinta tampil. Cinta dikenal. Na'udzubillah. Dosa besar yang selalu menghampiri seorang muslim. Makanya wajar Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengkhawatirkan umatnya tertimpa penyakit ria ini. Bahkan Rasulullah lebih mengkhawatirkan ria menimpa umat beliau ketimbang fitnah dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati umat ini dalam rangka melatih dirinya untuk bisa berbuat ikhlas yaitu dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan yang tersembunyi karena ini adalah di antara cara bagaimana seorang hamba bisa berbuat ikhlas terbiasa berbuat ikhlas memperbanyak melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Ini cara agar kita bisa melatih diri kita agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas. Perbanyak melakukan amalan yang tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah. Dan tidak mengharapkan orang lain tahu cukup. Gak harap di orang lain tahu. Karena mengharapkan orang lain tahu saja itu sudah suatu hal yang berbahaya, mengancam kita, keikhlasan. Berharap orang lain tahu. Ikhwan, azakumullah, ini bentuk ria. Di beramal dia ingin Sianu tahu. Kalau bisa Sianu tahu saya yang telah melakukannya. Untuk apa dia orang lain tahu? Bukankah di belakang itu pujian? Penilaian? Agar orang tahu saya yang telah berbuat. Ini dia lihat. Ini dia lihat. Di saat dia beribadah, dia ingin orang lain tahu. Walaupun sering diungkapkan beribadah mengharapkan pujian, itu bahasa kasarnya. Dalam bentuk halusnya beribadah dan dia ingin orang lain tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk menterapi diri dari penyakit riya tersebut. Apa kata Rasul? Man istata'a minkum an يكون له khabi'un min عمل salih فليفعل barang siapa di antara kamu yang sanggup memiliki amalan saleh yang tersembunyi maka lakukanlah lakukan sembunyi jangan orang lain tahu cukup Allah yang tahu cukup Allah yang tahu Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita beribadah Lakukan sembunyi-sembunyi. Dan melatih diri agar kita merasa cukuplah balasan saya dari Allah. Lakukan amalan-amalan saleh dengan tersembunyi sampai kita merasakan manisnya amal ibadah kita di saat hanya Allah satu-satunya yang tahu. Sampai perasaan tersebut muncul. Merasakan manisnya ibadah di saat hanya Allah yang tahu. Dan malah sebaliknya, merasakan pahitnya ibadah di saat ada orang lain yang telah mengetahuinya. Merasa risih dengannya, merasa gelisah, takut keikhlasannya terusik. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan mengenai amalan-amalan yang agung. Kata Rasulullah SAW ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Di antaranya, warajulun dzakarallahu khalian dan seseorang yang mengingat Allah di saat sendirian. Kata-kata di saat sendirian ini menunjukkan di sanalah letak kemuliaannya. Fafadat ainah lalu kedua matanya meneteskan air mata. berusaha melakukan amalan-amalan yang tersembunyi, tidak berharap balasan dari makhluk. Kemudian di antara kiat juga kata para ulama rahimahumullah agar kita bisa berbuat ikhlas yaitu berusaha melakukan kebaikan kepada orang yang tidak mungkin bisa membalasnya. Melakukan kebaikan kepada orang yang tidak mungkin membalasnya. Kalau bersodakoh, memberikan uang kepada orang kaya, mesti ada iming-iming di belakangnya. Apa? Agar dibalas oleh orang kaya tersebut dengan yang lebih besar. Tapi diantara keikhlasan bukan seperti itu. Berusaha melakukan kebaikan kepada orang yang tidak mungkin bisa membalasnya. Seperti mencintai orang-orang miskin mencintai orang-orang miskin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang mulia Abu Dhar memerintahkan sahabat yang mulia Abu Dhar apa kata Abu Dhar radhiyallahu taala an amarni khalili bisab' kekasihku Rasulullah memerintahkanku kepada tujuh perkara di antaranya amarani bihubbil masakin wadunuwi minhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan saya untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Allahu Akbar. Berbuat baik kepada orang miskin, apa yang bisa diharapkan? Gak ada harta yang diharapkan dari mereka. Gak ada. Gak ada berbeda dengan mendekat kepada orang-orang kaya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu perintahkan kita itu mendekat kepada siapa? Kepada orang miskin. Gak ada perintah dari Rasulullah mendekatlah kamu kepada orang-orang kaya. Gak ada. Cintai orang-orang miskin, mendekat kepada mereka. Dan ini adalah tanda-tanda kebaikan. Makanya ma'asyurah muslimin apabila kita melihat ada seorang hamba, seorang muslim suka mendekat kepada orang-orang kaya, mendekat kepada orang-orang kaya, hati-hati. Ini pecinta dunia. Ini pecinta dunia, pengejar dunia ini. Waspada. Karena Rasulullah saw perintahkan kita dekat kepada orang miskin, dekat kepada mereka. Allah musta'an. Ini diantara cara-cara seseorang bisa meraih keikhlasan di dalam beribadahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keikhlasan di dalam kehidupan kita ini sampai kita bertemu dengannya innahu waliyudzalika wal qadiru alaih Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Kajian kita pada pekan yang ketiga ini yaitu kajian Tauhid dan kitab al qawlul Mufid Syarah Kitab Tauhid dan insya Allah pekan depan adalah pekan yang keempat kajian kita adalah kajian khusus muslimat pekan keempat kajian khusus muslimat pekan yang kelima insya Allah kita umumkan akan ada pengumuman menyusul insya Allah Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca kitab kita, kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Masih di dalam bab Fadlit Tauhid. Bab keutamaan Tauhid, fadilah Tauhid. Masih bisa geser Bapak, masih ada tempat atau mungkin pindah ke sebelah kiri. Kasihan kalau seandainya ada saudara kita yang tidak dapat tempat di antara saudara kita ada yang datang dari jauh ada yang dari Subang, Subang Riau sana. Enggak dekat ya, 4 jam dari Jambi. Nah, kalau yang dari samping Golof tuh dekat. Ada yang dari Bulian. Ada yang dari Kumpe, saya lihat ada yang dari Kumpe ini 2 jam. ada yang dari rantau rasau. Masya Allah. Tolong digeser. Ya, Gak apa-apa, sempit dikit. Insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bersempit-sempitnya kita akan ada balasannya. Dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْهُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا Dan tidaklah kamu berada dalam suatu kondisi, dalam suatu keadaan. Tidaklah kamu melakukan amal soleh, tidaklah kamu membaca Al-Quran, kecuali kami menyaksikannya, kata Allah. Maka di saat kita beramal, ikhwati fillah, azakumullah yakin tidak akan disia-siakan oleh Allah. Akan dibalas, akan ada balasannya. Dan jangan kita menganggap kecil suatu amalan. Tidak benar ada yang membagi amalan ini adalah amalan kecil, itu amalan besar. Ini adalah kulitnya Islam, ini adalah intinya Islam. Tidak. Seorang Muslim apabila dia mendengar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia segera tunduk dan taat ke sana. Karena bisa saja seseorang hamba melakukan amalan besar, ternyata dia gagal di sana, tidak mendapatkan pahala. Dan ada seorang muslim melakukan amalan kecil menurut manusia, ternyata justrulah itu sebab selamatnya dia daripada neraka. Penyebab selamatnya dia dari neraka. Rasulullah SAW telah terangkan. Saya melihat seorang hamba lagi berenang dalam kenikmatan surga. Disebabkan disebabkan apa? Disebabkan hajinya, disebabkan sodakohnya, tidak disebabkan satu duri yang dia singkirkan. Ternyata justru itu yang menyebabkan dia selamat. Satu duri yang dia singkirkan. Ikhwati fillah azakumullah. Satu lagi saya lupa. Di antara cara meraih keikhlasan juga yaitu duduk dengan orang-orang yang ikhlas. Memperbanyak mujalasah. Memperbanyak duduk dengan orang-orang yang ikhlas. Dan menghindari duduk dengan orang-orang yang suka berbuat ria. Makanya kenapa orang-orang saleh terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, mereka itu selalu duduk dengan orang miskin sebagaimana yang kita katakan tadi dan selalu menjauhi duduk dengan orang-orang yang kaya dan para pemimpin karena biasanya orang-orang kaya tersebut lebih terkontaminasi dengan dunianya begitu juga dengan para pemimpin sehingga akhirnya para ulama pada zaman dahulu tidaklah mereka duduk dengan para pemimpin kecuali hanya dalam rangka menasehati. Dalam rangka menasehati. Memperbanyak duduk dengan orang-orang yang saleh. Duduk dengan mereka, mendengarkan perkataan mereka. Sungguh ma'asyiral muslimin, coba rasakan. Dan dari sekarang yang belum merasakan saya ajak, coba dirasa-rasakan duduk dengan orang yang kita pandang dia soleh atau tidak. Kadang ada seorang teman saudara kita bukan terkenal dengan ilmunya, bukan ustadz dianya, bukan syekh dianya, bukan alim dianya, tapi dia begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita duduk saja dengannya, terasa itu kok dingin rasanya suasana. Iya apa tidak? Iya. Lalu coba rasakan juga duduk dengan orang-orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala para pendosa. Duduk sama dia, hati kita tuh mulai hanyut dengan dunia terasa. Kasar hati kita terasa. Rasakan masyaallah muslim. Ada subhanallah sebagian daripada kaum muslimin tidak terkenal, tidak dikenal oleh manusia banyak, tapi dia begitu dikenal oleh Allah, insya Allah dengan zikirnya, dengan ketaatannya kepada Allah, dengan puasanya, subhanallah, dengan ketaatannya kepada Allah. Kadang kita duduk, melihat wajahnya saja terasa dingin, subhanallah. Maka coba buktikan benarnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wakunu ma'asadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Duduklah bersama mereka. Kunu ma'asadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Benar akhlaknya, benar ketaatannya, benar kejujurannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita meraih ketakwaan karena tidak mungkin takwa terwujud kecuali dengan duduk bersama mereka. Allahu a'lam.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 dan nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya wa anna Isa abdullahi wa rasuluh dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimatnya Allah tiupkan kepada Maryam wa ruhun min dan ruh darinya wal jannata haq dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah hak wan nar haq dan neraka adalah hak adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal Allah akan memasukkannya ke dalam sorga atas apa yang telah dia perbuat daripada amalan. Hadis ini ma'asyiral muslimin kelihatan sederhana. Tapi tentunya tidak ada yang sederhana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menemukan hadis kelihatan sederhana, maka ketahuilah yang sederhana pada saat tersebut adalah pemahaman kita. Pemahaman kita. Saya teringat perkataan Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Tatkala beliau merenungi hadis, "Ya Aba Umair, ma fa'ala nughair Seorang anak kecil di zaman Nabi yang berkunyahkan Abu Umar lagi main burung. Lalu burungnya mati. Burung kecil mati. Sang anak bersedih. Namanya anak kecil. Rasulullah lewat. Beliau tegur anak kecil tersebut. Dan dihibur oleh Rasul. Dihibur oleh Rasul. Beliau berkata, Wahai Abu Umar, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Sederhana kan hadis ini? Sederhana apa tidak? Silahkan, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Saya merenungkan hadis tersebut. Selalu saya mencari pelajaran-pelajaran yang bisa diambil darinya. Dan saya menemukan lebih dari seribu faidah dari hadis tersebut. Lebih dari seribu pelajaran dari hadis tersebut. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burung kecilmu? Imam Syafi'i mengkaji hadis yang pendek ini dan beliau dapatkan lebih daripada seribu mutiara ilmu. Maka apabila kita menemukan hadis kelihatan sederhana, segera tuduh diri kita, engkau yang sederhana. Pemahamanmu yang masih pendek. Ternyata hadis Nabi begitu luas sehingga engkau tidak sanggup untuk mendalaminya. Tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan perkataan yang kosong dan hampa, sementara dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. In huwa illa wahyu yuha. Dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis kita ini, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi La ilaha illallah. Bersaksi di sini ma'asyiral muslimin tentu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali apabila telah didahului oleh ilmu sebelumnya. Kenal kita dengan apa yang kita saksikan. Tahu saya bersaksi si A itu pembohong. Nah, kita tidak mungkin bisa bersaksi demikian kecuali kita tahu si A itu betul-betul pembohong. Begitu juga dengan persaksian kita dengan la ilaha illallah. Di situ kita dituntut kenal terlebih dahulu apa makna daripada la ilaha illallah itu sendiri. Barang siapa yang bersaksi La ilaha illallah La ilaha tidak ada ilah. Ilah dalam bahasa Arab bermakna makhluk. Dalam bahasa kita yang diibadati. Tidak ada yang berhak untuk diibadati. Di situ ada khabar mahluf. Takdirnya dzalika bi anna Allah huwa haq. Firman Allah, dzalika bi anna Allah huwa wa anna ma yad'una min Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati, tidak ada pengibadatan yang hak kecuali hanya Allah. Di sini persaksian memiliki tiga syarat. Syarat yang pertama pengakuan dengan lisan, yang kedua, keyakinan dengan hati. Yang ketiga, pembenaran dengan anggota tubuh. Ini baru bersaksi la ilaha illallah. Orang kalau bersaksi la ilaha illallah sementara anggota tubuhnya mensekutukan Allah, maka dia bukan persaksian yang benar. Orang yang bersaksi la ilaha illallah sementara hatinya mengatakan sebaliknya, maka persaksiannya juga tidak tidak benar. Maka orang yang bersaksi la ilaha illallah dia harus mengakui dengan lisannya, meyakini dengan hatinya dan membenarkannya dengan anggota tubuhnya, membenarkannya dengan anggota tubuhnya. Adapun persaksian dengan lisan saja, lisannya mengatakan saya orang Islam kok bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sementara dia masih menyembah selain Allah, maka persaksian tersebut dusta sama persis seperti persaksian orang-orang munafik terhadap Rasulullah diterangkan dalam surat Al-Munafiqun. Nashhadu annaka la Rasulullah. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama. Orang-orang munafik datang kepada Rasul, kepada Nabi kita berkata, "Ya Rasulullah, kami bersaksi engkau utusan Allah." Tapi cuma persaksian dengan apa? Dengan lisan. Bukan dengan hati, apalagi dengan anggota tubuh. Begitu mereka bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah, Allah bantah. Allah bantah. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Wallahu yashhad annal innal innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Sama persis orang yang bersaksi la ilaha illallah cuma dengan lisan saja maka persaksian mereka adalah persaksian yang dusta. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Di sini ada dua hal terhadap Nabi Muhammad yang harus dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, itu yang pertama. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Hamba bukan di atas. Hambanya Allah bukan sekutunya Allah bukan mitranya Allah. Tapi apanya Allah? Hambanya Allah. Apa keyakinan kita kepada Allah? Kita yakin bahwasanya Allah sang pencipta satu-satunya, nggak ada pencipta selain Allah. Benar apa tidak? Ya. Kita bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya yang melapangkan manusia daripada kesempitan yang mengabulkan doa Allah satu-satunya. Ada gak mitra Allah di sini? Ada apa tidak? Gak ada. Adakah sekutu Allah di sini? Gak ada. Tapi sebagian manusia kok ada yang mengaku ada. Dalam selawat-selawat yang mereka ucapkan. Hah? Sudah kita buktikan. Mengaku alladzi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tammah ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab. Ha. Apa arti tanfarij bihi al-kurab? Yang mana dia Muhammad yang dimaksud Rasulullah SAW Nabi kita bisa melapangkan musibah. Wa tuqda bihi al hawaij bisa menunaikan hajat-hajat. Masya Allah. Benar Rasulullah bisa menunaikan hajat manusia? Loh, kenapa dalam selawatnya seperti ini? Tolong dipelajari lagi apa yang diucapkan. Oh istasqal ghamamu bisa menurunkan hujan. Masya Allah. Berarti ada mitra Allah. Sementara kita meyakinkan yang menurunkan hujan Allah, yang menunaikan, yang mengabulkan doa Allah. Lalu kok ada pengakuan ada selain Allah? Sementara Allah telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah bukan sekutu bagi Allah. Abduhu ay laisa syarikan ma Allah, bukan sekutu bersama Allah. Wa rasuluhu dan utusan Allah menunjukkan bahwasanya beliau diutus dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah sama antara yang diutus dengan yang mengutus. Tidaklah sama antara yang diutus dengan yang mengutus dan merupakan kesalahan apabila seorang hamba menyamakan antara yang diutus dengan yang mengutus, menyamakan antara hamba Allah dengan Allah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakan, qul la amliku li nafsi naf naf'an wala dharra illa ma Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 188 katakanlah sungguhnya saya tidak memiliki apapun untuk diri saya baik manfaat ataupun mudarat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Buat diri saya saja saya nggak memiliki apa-apa. Apalagi buat orang lain. Allah perintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada manusia, "Qul katakan, innama ana basyarum mislukum. Sungguhnya saya adalah manusia seperti kamu, seperti kamu. Sok kamu gimana? Gitu saya. Kamu punya istri, saya punya istri. Kamu punya anak, saya punya anak. Kamu makan, saya makan. Kamu hidup, saya hidup. Kamu mati, saya mati. menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pantas untuk diibadati. Subhanallah. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Kembali ke hadis kita dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kedudukan Nabi Isa yang benar, penempatan Nabi Isa yang benar. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah masyarakat muslimin, sesungguhnya ada tiga kelompok manusia di dalam mensikapi Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kelompok pertama yaitu kelompok yang menghinakan Nabi Isa terlalu rendah. Sehina-hinanya mereka mengatakan Isa Nabi Isa adalah anak hasil zina. Mengatakan Nabi Isa ibunya adalah seorang pelacur. Mengatakan Nabi Isa bukanlah nabi. Lalu mereka berusaha untuk membunuhnya. Membunuh Nabi Isa tapi mereka nggak berhasil. Siapakah mereka? Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Isa, mengatakan anak zina segala macamnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua bukan malah merendahkan, tapi malah mengapain? Mengangkat tinggi setingginya di luar ketentuannya, di luar batasannya. Yaitu orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Mengatakan Nabi Isa adalah satu dari yang tiga. Mengatakan Nabi Isa adalah ilah yang berhak disembah. Subhanallah. Ini juga tidak benar. Karena menempatkan Nabi Isa tidak bertempatnya. Adapun kaum muslimin, apa yang mereka katakan? Kaum muslimin mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tatkala Allah berfirman, Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka di sini di sini mengandung menafikan empat hal. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan maka mengandung makna. Pertama, Allah tidak memiliki bapak. Yang kedua, Allah tidak memiliki ibu. Yang ketiga, Allah tidak memiliki anak. Yang keempat, Allah tidak memiliki istri. Karena memiliki salah satu daripada yang empat ini menunjukkan kurang, bukan menunjukkan lebih. Kalau seseorang memiliki istri, berarti dia butuh sama istrinya. Iya apa tidak? Iya. Kalau seorang memiliki anak, berarti dia butuh kepada anaknya. Kalau seorang memiliki bapak, berarti dia nggak bisa lahir sendiri, harus ada bapak penyebabnya. Kalau dia memiliki ibu, berarti dia butuh kepada ibunya. Menunjukkan kurang, sementara Allah Maha Suci dari kekurangan. Allah maha suci daripada kekurangan. Makanya sebenarnya orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan yang beranak itu menunjukkan kurang, bukan menunjukkan lebih. Makanya Islam menyembah ilah yang satu, sembahan yang hak, yang satu yang tunggal, yang bersih daripada segala bentuk kekurangan. Allah mencipta dan Allah bukan dicipta. Dan Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan manusia. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan manusia dengan tanpa bapak. Dengan tanpa laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sanggup menciptakan seorang manusia dengan tanpa ibu atau dengan tanpa ibu tanpa wanita. Dan yang ketiga, Allah sanggup menciptakan manusia dengan tanpa bapak, dengan tanpa ibu, dengan tanpa laki-laki, dengan tanpa perempuan. Dan semuanya ada. Iya apa tidak? Iya. Allah menciptakan seorang manusia dengan tanpa bapak. Yaitu Nabi Nabi Isa. Nabi Isa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tanpa perempuan, dengan tanpa ibu. Siapa? Hawa, istrinya Nabi Nabi Adam, diciptakan dari Nabi Adam. Gak ada ibunya. Dan Allah menciptakan manusia, sanggup Allah ciptakan dengan tanpa laki-laki, dengan tanpa perempuan. itu siapa? Nabi Adam itu sendiri. Makanya secara logika, mana yang lebih pantas, lebih hebat? lebih pantas diibadati menyembah yang diciptakan dari tanpa dengan tanpa bapak dan ibu atau cuma dengan tanpa bapak saja Nabi Adam lebih pantas diibadati apa iya apa tidak daripada Nabi Isa iya apa tidak iya karena Nabi Isa masih ada ibunya Nabi Adam gak ada ibu nggak ada bapak tapi logika mereka rusak Kenapa mereka mengibadati yang memiliki ibu dan anak? Gak ada. Ibadat Allah satu-satunya yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Subhanallah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah Allah tiupkan kepada Maryam. Allah titipkan kepada Maryam, Allah campakkan kepada Maryam. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran? Inna masala Isa 'inda Allah kama Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Nabi Adam, diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadi, maka jadilah, jadilah dia terjadi. Kalau seandainya Allah pernah menciptakan Nabi Adam lebih dahsyat lagi ketimbang cuma menciptakan Nabi Nabi Isa. Kenapa kok Nabi Isa disembah, Nabi Adam enggak? Maksudnya enggak jujur berarti. Ya jujur. Subhanallah. wa min dan ruhnya Nabi eh, Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa Allah yang tiupkan. Wal haq dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah hak. Benar, dia bukan kiasan, dia bukan simbol. Zaman sekarang muncul para pemikir-pemikir sesat mengatakan surga itu cuma hanya sebatas simbol saja. Malaikat cuma simbol saja. Enggak benar. Kita katakan wal jannatu haq. Surga ada, والنار حق haq, حق hak ada. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Di antara manusia ada orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi dia banyak melakukan dosa, maka dia disiksa sementara di dalam neraka kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Dan ada yang Allah ampunkan dosa-dosa mereka walaupun sangat banyak sekali tanpa Allah menyiksa mereka sedikit pun juga. Ikhwati fillah azakumullah. Ini hadis yang uh, kita pelajari dari uh, pelajaran kita. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Walahuma fi hadis Isban. Dan masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Isban فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar seseorang yang mengatakan la ilaha illallah yang berharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah haramkan neraka memakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Apakah sebatas ucapan saja? Tidak, ada lanjutan hadis. Bukan cuma sebatas ucapan. Lanjutannya apa? Ya betari bidzalika wajh Allah. Dengan mengharap wajah Allah. Dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Otomatis Orang yang berharap dia akan melakukan amalan. Dia akan melakukan amalan. Maka la ilaha illallah yang dia ucapkan bukan sebatas ucapan saja tetapi adalah pembenaran dengan amalannya. Allahu a'lam. Hadis berikutnya. An Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله Berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Rabbku. Ini doanya Nabi Nabi Musa, wahai Rabbku. Beritahukan kepadaku suatu kalimat yang aku berzikir mengingatmu dengannya dan berdoa dengannya. Lalu Allah pun jawab, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Berkata Musa, Wahai Rabbku, seluruh hambamu mengucapkan hal yang demikian. Mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Allah terangkan bahwasanya la ilaha illallah itu bukan ringan. Bukan kecil. Manusia menganggapnya kecil karena kecilnya pemahaman mereka. Dia bukan kecil. Apa kata Allah? Ya Musa. Kalau seandainya tujuh langit dan seluruh penghuninya dan tujuh bumi dan seluruh penghuninya berada di salah satu daun timbangan apa namanya daun timbang Kalau neraca itu kan ada timbangannya dua ya. Di salah satu daun timbangan dan la ilaha illallah dalam satu daun timbangan yang lainnya, maka niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada tujuh langit dan tujuh bumi tersebut. Menunjukkan besarnya la ilaha illallah. Hadis berikut berikutnya hadis terakhir. Setelahnya kita buka tanya jawab insyaallah. Walid Tirmizi وحسنه an Anas dan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah taala Allah telah berfirman ya bani Adam law ataitani biqurrabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la'ataituka biqurrabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kita semua. Kita semua di sini. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang menemuiku, engkau mati bertemu dengan Allah biqurrabil ardi khataya, membawa dosa sebesar bumi. Dosanya sebesar bumi. Tidak ada satu jengkal bumi kecuali ada dosa dia di sana. Allah Allah. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau bertemu denganku dengan tidak pernah mensekutukanku sedikit pun juga. Cukup itu. Semua dosa yang kau lakukan kecuali dosa apa? Syirik. Apa kata Allah? La ataituka biqurrabil ardi maghfiratan. Maka niscaya aku akan berikan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Allah Akbar. Ini besarnya pahala keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita buka pertanyaan dan sepertinya kita tidak membaca Sahihul Bukhari pada pertemuan kita kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mabad Baiklah ma'asyur muslimin uh, Saya akan bacakan pertanyaan Tadi saya lihat sebagian pertanyaan ini sekilas Di antara pertanyaan yang ada yaitu permohonan untuk mengingatkan jemaah kajian untuk tidak mengganggu dengan suara HP ya ya mungkin lupa mematikan suaranya sehingga di saat kajian ternyata terdengar suara HP tersebut ada panggilan sehingga saudara-saudara yang lain terganggu ya kita katakan dan kita ingatkan kembali Eh, ibu-ibu dan ikhwan sekalian azakumullah permasalahannya jangan dipandang sesederhana gangguan suara saja tidak begitu juga yang bawa anak mungkin anaknya berisik yang tentu otomatis yang salah bukan anaknya Insya Allah panitia nggak nyalahin anaknya yang disalahkan adalah yang membawa anak tersebut yang namanya anak ya masih belum sempurna akalnya dan jangan kita melihat cuma sebatas berisiknya saja tidak. Lihat kerusakan lain yang lebih besar. Kenapa ikhwah sekalian azakumullah? Karena sudah terbiasa sampai, saya katakan biasa. Biasa sampai ke panitia dan kepada saya sendiri. Sebagian dari saudara-saudara kita yang baru mulai, baru mulai ingin belajar, ingin mengaji, baru coba-coba datang ke masjid kita ini, besoknya nggak mau datang lagi. Kenapa? Karena di masjid itu berisik kayak pasar. Terlebih ibu-ibu. Ya memang ibu-ibu akan bela diri. Iyalah karena ya bawa bapak nggak bawa anak-anak. Coba kalau bapak-bapak bawa anak, mungkin lebih berisik lagi. Ya saya kita saya tidak katakan seperti demikian. Tapi yang saya katakan jangan sampai kita menjadi penyebab seseorang terhalang mendapatkan hidayah. Ini besar masalahnya. Bukan berisik itu aja. Besar masalahnya. Apakah kita sudah siap nanti di akhirat ditanya oleh Allah ya fulan, kenapa engkau menjadi sebab terhalang hidayah buat saudaramu? Besar masalahnya ibu-ibu sekalian. Bisa jadi dosa ini kita anggap kecil, ternyata dia adalah dosa besar naudzubillah. Tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Kalau seandainya kita pergi ke kantor bisa tenang suasana kantor. Kalau seandainya kita pergi bekerja bisa tenang suasana bekerja. Apa salahnya kita datang ke rumah Allah bisa menenangkan suasana? Karena memang maslahatnya yang kita cari di sini lebih besar dan mudaratnya bisa sebabnya lebih besar lagi. naudzubillah Baiklah, di sini ada uh, pertanyaan ada sekitar 40 pertanyaan. Ustaz, saya ingin menghafal Al-Quran. Berikan nasihat agar dapat menghafal dan menguatkan hafalan. Dan bagaimana terhindar dari sifat malas. Pertama, saya katakan, menghafal Al-Quran itu mudah. Mudah. Orang kalau pernah belajar menghafal Al-Quran, lalu menghafal hadis, kemudian menghafal pelajaran lain, menghafal syair, maka semua orang mengakui yang paling mudah itu menghafal Al-Quran. Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ qurana فَهَلْ fahal Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk dihafal, untuk dijadikan zikir, maka siapakah orang yang mau berzikir? Mudah sekali masyur muslim, sangat mudah. Makanya ditemukan banyak orang-orang yang menghafal Quran cuma dalam hitungan bulan. Tapi jarang ditemukan orang hafal hadis dengan jumlah yang sama dalam hitungan bulan. Banyak. Kenapa kita merasakan berat menghafal Al-Quran? Penyebabnya satu. Penyebabnya satu. Apa? Dosa. Itu dia. Itu penyebab susah menghafal Al-Quran yaitu dosa. Makanya salah seorang sahabat atau salah seorang tabi'in ditanya, "Apa kiat agar saya bisa memiliki hafalan yang kuat?" Kata beliau, "Saya tidak ada melihat penguat hafalan melebihi daripada meninggalkan dosa." Meninggalkan dosa. Subhanallah. Ustadz mohon berikan nasihat kepada ikhwan dan akhwat yang apabila berkendaraan dengan menggunakan motor tidak memakai helm karena hal tersebut bisa menjadi fitnah buat saudara-saudara kita yang lain. Sampai memakai helm pun Ustadz juga yang harus nasihatin dia. Iya betul. Memakai helm tersebut termasuk dalam firman Allah atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum taatlah kepada Allah taatlah kepada rasul dan kepada pemimpin di antara kamu dia termasuk daripada perintah taat kepada Allah orang yang pakai helm maka kalau dia niatkan dalam rangka taat kepada Allah maka dia akan berpahala dia akan berpahala karena Allah yang perintahkan demikian ini kadang memang ini penyakit sebagian ikhwan maaf ya mentang-mentang sudah pakai peci biasanya Pak polisi agak sungkan menstop orang yang pakai peci udah nggak pakai helm lagi biasanya Masya Allah nanti kita usulkan ke kepolisian untuk nggak sungkan mentilang yang nggak pakai helm walaupun pakai peci ya bapak-bapak yang polisi di sini tolong diusulkan nanti Pertanyaan selanjutnya yang keberapa ini? Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga atau yang keempat dari ikhwan, kita bacakan lima dari ikhwan, lima dari akhwat. Ustadz, pertanyaan apa yang dimaksud poligami itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Kertasnya besar, pertanyaannya sedikit. Udah sedikit bikin masalah lagi. Saudaraku penanya, barakallahu fi. Saya rasa yang di kiri dan di kanan Anda sudah bisa mewakili saya untuk menjawabnya. Ya, cukup lihat kiri, lihat kanan, tanya poligami itu apa sih? Dah. Ya, insya Allah bisa dia jawab insya Allah. bikin marah ibu-ibu aja. Ustadz, saya bekerja dan istri saya juga bekerja. Tapi hasil kerja saya tidak mencukupi. Apakah saya berdosa atas nafkah yang kurang dan kekurangan tersebut ditutupi oleh penghasilan istri saya? Pertama ikhwah sekalian azakumullah dan penanya yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa di sini, suami yang berdosa di sini bukan suami yang penghasilannya kurang atau tidak. Tapi yang berdosa adalah suami yang tidak maksimal mencarikan nafkah buat keluarganya, buat anak dan istrinya. Jikalau seandainya, maka jawaban saya, jikalau seandainya dia sudah maksimal banting tulang Ya, paham Bapak-bapak makna banting tulang? Banting tulang itu kerja keras, bukan banting tulang di atas piring, bukan. Kerja keras, bukan makan aja kerjanya. Dia kerja keras siang malam dia berusaha menutupi kebutuhan istrinya tapi tetap hasilnya kurang maka insya Allah dia tidak berdosa dia tidak berdosa berdasarkan firman Allah Ta'ala dan Al-Quran dalam surat At-Talaq liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah hendaklah seseorang yang memiliki kelapangan harta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya yang kaya berikan nafkah orang kaya kepada istri wa man qudira alaihi rizquh dan barang siapa yang disempitkan rezekinya falyunfiq mimma Allah la nafsan illa ma ataha dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya nah masalahnya di sini kadang sebagian suami mengandalkan mentang-mentang istrinya juga kerja akhirnya dia kerja setengah hari setengahnya tidur setengah hari kerja, setengah hari tidur. Kemudian dia beralasan penghasilan nggak cukup. Nah suami yang seperti ini, yang tidak maksimal banting tulang, kemudian nafkah buat anak dan istrinya berkurang, maka dia berdosa. Berdosa. Berandaskan hadis Rasulullah SAW, kafah bil mar'i ithman an yudayya man yaqul. Cukuplah doa an yudayya man yaul. Cukuplah dosa bagi seseorang yang mensia-siakan kewajiban terhadap orang yang dia tanggung. Wallahu a'lam. Ustadz bagaimana tata cara dan bacaan sujud sahwi yang benar? Kita pernah terangkan pertanyaan dari akhwat ini mengenai tata cara sujud sahwi dan yang rojih tidak ada hadis yang sahih menerangkan khusus bacaan sujud sahwi. Sebagian para ulama ada yang mengatakan mengkiaskan kepada bacaan-bacaan sujud lainnya. Adapun lafaz subhanallah wa la Allah alam. Ustaz, speaker di luar mati. Syukuran. Panitia. Udah. Ustadz, Ana sudah terlanjur kredit motor. Bagaimana solusinya? Uang Ana sudah cukup banyak masuk ke dalam motor anda merasa tidak tenang sekarang karena takut dosa. Masalahnya ikhwas sekalian azakumullah, masalah kredit ini khilafiyah para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan tidak. Dan permasalahannya bukan cuma sebatas kreditnya, tapi bermuamalah dengan ribanya. Ini yang masalah. Hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan takut sebelum ajal menjemputnya Allah. Ustaz mohon pencerahan dalam Al-Quran Allah sebenarnya sudah menciptakan bumi untuk menempatkan manusia Jadi bukan karena ada melanggar perintah Allah Tidak, bukan seperti ini Memang dalam Al-Quran Allah ceritakan Allah ciptakan bumi untuk manusia Dan Allah tahu bahwasanya Nabi Adam akan turun ke bumi Dengan sebab Allah semuanya sudah tahu Jadi Allah menceritakan hal yang demikian kepada para malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan jadikan di atas permukaan bumi ini manusia yang akan sini berganti. Allah katakan demikian sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Allah katakan karena Allah sudah mempunyai rencana. Rencana Allah, Allah ciptakan Nabi Adam di sorga. Kemudian akan terjadi hal sehingga akhirnya Nabi Adam diturunkan ke atas permukaan bumi. Jadi itu tidak ada bertentangan di sana. Allah Allah. Ustadz, manusia itu pada dasarnya kikir. Bagaimana caranya agar selalu ikhlas dan mencintai fakir miskin dengan harta yang kita miliki? Subhanallah. Ini pertanyaan dari e, kaum muslimat. Pertanyaan penting sekali memang. Manusia diciptakan dalam keadaan cinta harta. al mala hubban jamma. Cinta dengan harta luar biasa. Dan manusia lebih condong kepada bakhil. Itu benar. Lalu bagaimana agar manusia bisa cinta kepada orang miskin dan cinta bersodakoh? Disitulah kita menimbulkan kesadaran kita. Pertama, sadari bahwasanya pelit tersebut gak baik. Wala tahsabanna alladziina bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa lahum. Apa kata Allah? Janganlah orang-orang yang pelit mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Tidak, itu lebih jelek bagi mereka kata Allah. Jadi orang yang pelit, kenapa dia pelit? Karena dia menduga dengan pelitnya saya, saya akan beruntung. Ya apa tidak? Harta saya tidak akan berkurang. Itu dugaan mereka. Kata Allah, tidak. Justru itu yang jelek bagi mereka. Justru yang harta yang kita miliki sebenar-benarnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun harta yang kita simpan itu hanyalah pinjaman dari Allah. Kemudian bagaimana cara mencintai orang miskin? Rasul ajarkan doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepadamu agar aku bisa melakukan ketaatan meninggalkan kemungkaran dan cinta kepada orang-orang miskin. Jadi Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikan saya cinta kepada orang miskin." Makanya orang-orang salah, orang-orang saleh, orang-orang terdahulu, mereka tuh nggak kuat melihat orang miskin. nggak tega. Kalau orang sekarang biasa aja lihat orang miskin. Iya apa tidak? Subhanallah. Ini menunjuk menunjukkan kurang baiknya kita, kurangnya iman kita. Kalaulah iman kita makin tebal, maka makin gak kuat lihat orang miskin. Ikhwatifillah. Gak kuat melihat orang miskin. Dikisahkan ada salah seorang ulama, Masya Allah, saya lupa namanya. Abdah Abu Abdan gitu, saya lupa namanya, subhanallah. Beliau terkenal dermawan sekali. Dermawan sekali, luar biasa. Tidak ada seorang anak yatim pun, walaupun di penghujung kota kecil dia akan datang, dia akan bantu. Tidak ada janda, tidak ada orang miskin kecuali dia akan bantu. Sehingga terkala beliau telah tua dan mata beliau telah buta. Mata beliau telah buta karena memang kebiasaan orang-orang Arab banyak orang-orang Arab sana apabila telah tua buta. Mungkin pengaruh cuaca atau gimana, Allahu alam. Penduduk kota Madinah, di orang Madinah, penduduk kota Madinah tersebut tahu bahwasanya beliau tidak lagi orang kaya. Tidak lagi orang kaya. Tahu. Tapi kedermawanan beliau masih terkenal sampai kemana-mana. Sehingga pada suatu hari, datanglah seorang musafir. Dari luar kota, nggak tahu. Seorang musafir. Ingin menguji kedermawanan beliau. Karena musafir tersebut menduga beliau masih orang orang kaya. Begitu dia berangkat ke masjid, dia temukan orang dermawan tersebut lagi berangkat ke masjid dibawa oleh dua orang budaknya. Dua orang budaknya karena sudah buta, dibimbing oleh dua orang budaknya. Begitu bertemu, sang musafir tersebut langsung berkata, "Ya fulan, saya ini orang miskin, seorang musafir, butuh pertolongan, tolonglah saya." Apa kata sang dermawan tersebut? "Saudaraku, ketahuilah tidak ada harta yang aku miliki sekarang ini kecuali cuma dua orang budak ini. Maka ambillah kedua-duanya untukmu. Allah wah, Ambillah kedua-duanya untukmu. Begitu sang musafir itu tahu cuma itu harta yang dia miliki, spontan dia menarik permintaan. Tidak, tidak, saya nggak jadi. nggak jadi minta. Karena engkau cuma memiliki dua harta yang terakhir. nggak jadi saya minta. Saya cuma ngetes saja. Masya Allah, jeleknya tukang tes ya. Saya cuma ngetes saja. Lalu kata beliau, tidak. Kalau seandainya engkau tidak mau mengambilnya, engkau cuma mengetesnya, maka dengan demikian saya merdekakan kedua orang budak saya ini karena Allah. Akhirnya kedua orang budak tersebut merdeka dan meninggalkannya. Akhirnya beliau pulang ke rumah sambil meraba-raba dinding. Subhanallah. Subhanallah. Ikhwati fillah azakumullah. Kalau oh, seandainya kita baca kedermawanan orang-orang soleh, Masya Allah. Malu kita. Malu kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah. Tatkala beliau telah menjadi janda, ditinggal wafat oleh kekasih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di zaman kekhalifahan Marwan kalau saya tidak salah atau Khalifah Muawiyah datang utusan membawa emas ribuan emas kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah kepada budaknya? Wahai budakku, jangan sampai biarkan matahari tenggelam kecuali hartanya telah kau bagikan ke seluruhnya. Allah. Betul. Belum matahari tenggelam, harta tersebut telah habis keseluruhannya. Begitu matahari hendak tenggelam, beliau panggil budaknya. Wahai budakku, sediakan berbukaan buat berbuka kita sehari-hari ini. Apa kata sang budak? Wahai umul mukminin, wahai ibunda, Kenapa engkau tidak sisakan satu dirham atau satu dinar untuk berbuka kita di sore hari ini? Kata Aisyah, sungguh saya telah lupa. Allah Akbar. Saking dermawannya beliau sampai lupa buat diri sendiri.